Allahumma amin. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini hari Kamis tanggal kalau tanggalan Indonesia tanggal 17 Dzulhijjah 1428 yang bertepatan dengan tanggal 27 Desember 2007. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita yaitu dari kitab Syarah Al-Aqidah al tahawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Allamah Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salama al tahawi rahimahullahu taala. Beliau wafat pada tahun 321 Hijriah yang bertepatan dengan abad ke-10 Masehi. Dan insyaallah pada pagi hari ini ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah kita masuk pada poin yang pertama. Poin-poin itu bukan dari Imam Tohawi, tapi dari para ulama untuk memudahkan. Diberikan poin-poin, poin satu, poin dua dan seterusnya. Dan kitab yang ada di tangan antum yang ada komentar Kevin Bas itu poin-poinnya yang paling banyak dipakai oleh para ulama Memberikan nomor-nomor pada tiap-tiap permasalahan dan kitab Akidah Tahawiyah ini ada beberapa permasalahan yang oleh para ulama diluruskan. Diluruskan dan insya Allah di kitab yang untuk miliki itu selalu diberikan komentar oleh Fibin Bas permasalahan-permasalahan yang perlu diluruskan itu yaitu tentang istilah-istilah dan definisi. Langsung saja kita masuk pada poin yang pertama. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala naqulu fi tauhidillah mu'taqidina fi tawfiqillah innallaha wahidun la syarikalah Berkata penulis kitab ini semoga Allah merahmatinya yaitu Al-Imam At-Tahawi kami menyatakan tentang tauhidullah berdasarkan keyakinan semata-mata berkat taufik Allah. Sesungguhnya Allah itu Esa. Tidak ada sekutu baginya. Ini poin yang pertama dan ini perlu penjelasan yang agak panjang karena ini masalah yang sangat penting, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Jadi di sini pada poin pertama beliau berbicara tentang tauhidullah. Tauhid, masalah tauhid. Dan ketika beliau mengatakan semua ini yang pertama sampai yang terakhir, ini beliau mengatakan dengan mu'taqidin, dengan berkeyakinan. Ini adalah akidah. Dan semua yang beliau katakan ini adalah bitaufikillah dengan taufik dari Allah. Petunjuk, hidayah, taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama beliau mengatakan innallaha wahidun la syarikalah. Sesungguhnya Allah itu Esa. Tidak ada sekutu baginya. Allah Maha Esa. Tauhidullah, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, apa definisi tauhid? Definisi tauhid menurut lugha, menurut bahasa itu adalah masdar dari wahada yuwahidu. Masdar dari wahada yuwahidu. Ai idza ja'ala syai'a wahidan. Yaitu masdar dari wahada yuwahidu, menjadikan sesuatu itu satu. Menjadikan sesuatu satu. Artinya mengesakan jadi yang namanya tauhid adalah mengesahkan. Kemudian menurut syariat Definisi tauhid menurut syariat adalah ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil ibadah wa tarku ibadati ma siwahu yaitu mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah dan meninggalkan peribadatan yang selainnya. Jadi kita hanya beribadah kepada Allah saja dan kita meninggalkan semua peribadatan yang selain Allah Subhanahu wa taala. Kita benar-benar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Yang lalu kita juga telah menyinggung ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah bahwa yang namanya tauhid adalah akidah. Yang namanya akidah adalah tauhid. Akidah, tauhid, iman, semuanya sama. Itu adalah definisi semuanya. tauhid yang Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul dan juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab semua tauhid yang dibawa oleh para rasul semua tauhid yang Allah menurunkan kitab Taurat, Injil, Zabur, Al-Qur'an dan yang lainnya itu kalau kita teliti akan ketemu ada tiga macam tauhid jadi akan ketemu nanti tiga macam tauhid kalau kita mengkaji, meneliti, membahas. Ini sesuai dengan nusus dalil-dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah dan ini juga sesuai dengan kenyataan. Al-Qur'an, As-Sunnah dan sesuai dengan kenyataan. Dan ini juga merupakan yang telah disepakati oleh ahlus sunnah wal jamaah tentang pembagian tauhid ada tiga Jadi tidak ada empat, tidak ada lima, tidak ada dua, tapi tiga Biasanya ada yang mengatakan dua, tapi kalau diperinci ada tiga, sama saja Lebih nggak ada Demikian pula para a'immah, para ulama ahli tauhid Mereka juga telah sepakat tentang pembagian tauhid ada tiga Menurut dalil-dalil dari Quran was sunnah tidak akan keluar dari yang tiga ini Ini penting ya Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah Yaitu pertama-tama adalah Tauhid rububiyah Yang kedua adalah Tauhid uluhiyah Yang ketiga adalah Tauhid al-asma wa sifat Tauhid rububiyah Tauhid uluhiyah Tauhid asma wa sifat Pembagian tauhid tiga ini bukan bid'ah. Apalagi ada yang menuduh ini adalah bid'ahnya Ibnu Taimiyah. Ini keliru besar. Karena para ulama jauh-jauh hari telah mengatakan pembagian tauhid ini sebelum lahirnya Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau itu meninggal dunia pada abad ke-8 Hijriah. Sementara para ulama jauh-jauh hari telah mengatakan ini diantaranya Ibnu Mandah dalam kitabnya Kitab Tauhid dan juga Ibnu Fattah dalam kitabnya Al-Ibanah. Yang mana mereka adalah para ulama yang wafat pada abad keempat Hijriyah. Ibnu Taimiyah belum ada, jauh hari. Jaraknya sekian abad. Jadi pembagian tauhid tiga ini bukan bid'ahnya Ibnu Taimiyah, ini adalah kesepakatan salafus soleh Lo ya zaman Nabi dulu kan tidak ada Kalau memang yang dikatakan seperti itu Maka jawabannya Zaman Nabi itu juga tidak ada Tentang sholat Rukun sholat Wajib sholat Sunnah sholat Zaman Nabi, Nabi ada apa tidak? Tidak ada Yang ada zaman Nabi itu adalah Sifat sholat Nabi Nabi kalau sholat begini Demikian pula haji, tidak ada zaman Nabi itu rukun haji, wajib haji, sunnah haji, tidak ada. Yang ada zaman Nabi dulu adalah sifat haji Nabi Muhammad SAW dan seterusnya. Lah terus dari mana para ulama mengatakan itu rukun, wajib, sunnah? Maka mereka akan mengatakan dari penelitian. Setelah meneliti dalil-dalil dari Quran, dari sunnah, dari semuanya, maka mereka menemukan ini adalah rukun, ini adalah wajib, ini adalah sunnah. Ya kan? Maka jawaban masalah tauhid juga begini. Dari mana kamu tauhid ada tiga? Sama dengan tadi. Setelah meneliti dalil dari Quran, dari sunnah, dari semuanya, maka ditemukan bahwa tauhid tidak keluar dari tiga ini. Rububiyah, uluhiyah, al-asma Wasifat. Sampai ada yang menuduh, oh, itu anu, tauhid yang tiga itu sama dengan trinitas itu ajarannya Nasrani, subhanallah, jam sekali. Dan pendapat-pendapat yang menentang pembagian tauhid ada tiga ini telah dibantah secara ilmiah dengan sopan, dengan akhlak, dengan mantap oleh Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah taala dalam kitabnya Al-Qaulus Sadid Firrat ala man angkara taksimat tauhid. Dan itu juga ada terjemahannya, cuma saya lupa judulnya apa, terjemahannya bahasa Indonesia. Jadi ini bantahan yang sangat jelas, yang sangat tegas kepada orang-orang yang menolak pembagian tauhid ada tiga. Mari sekarang kita lihat tentang tauhid yang tiga itu. Pertama-tama tauhid rububiyah. Apa tauhid rububiyah itu? Tauhid rububiyah adalah tauhidullah bi subhanahu Tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah dalam perbuatan-perbuatannya. Tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatannya. Dalam af'al, perbuatan-perbuatan Allah. Yaitu maksudnya wahwal iman bi annahul khaliq ar raziq al-mudabbir li umuri khalqihi yaitu kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khaliq. Kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khaliq, pencipta. Ar-Razik, pemberi rezeki. Al-Malik, pemilik. Allah adalah pemilik. Al-Mudabbir, yang mengatur semua urusan hambanya, semua urusan makhluknya. Jadi tauhid rububiyah ini berkaitan dengan perbuatan Allah. Allah adalah pencipta, Allah adalah pemberi rezeki, Allah adalah pemilik, Allah adalah yang mengatur semuanya. Allah Maha Esa dalam menciptakan, Allah Maha Esa dalam kepemilikan, Allah Maha Esa dalam kepengaturan, dalam mengatur. Ini adalah tauhid tauhid rububiyah. Di antara dalil-dalil tentang tauhid rububiyah ini, ikhwan wa akhwat fillah rahimah, rahimakumullah, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Ra'd ayat nomor 16, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah Subhanahu wa taala dialah pencipta segala sesuatu. Yang menciptakan semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu juga ada di surat Az-Zumar ayat nomor 62. Kemudian di antara dalilnya pula adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus ayat nomor 3. Rabb Rabbakum Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa 'alal 'arsy yudabbirul amra yudabbirul amra Allah adalah Tuhanmu yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dalam enam hari. Kemudian dia bersemayam di atas aras. birul amro. Dia mengatur semua urusan makhluknya. Rob. Kemudian juga tauhid rububiyah ini diambil dari kata-kata Rob. Rob kita sering ya, ya Rob, ya Rob, Rob. Maknanya Rob itu adalah Allah itu yang menciptakan yang memiliki, yang mengatur semuanya. Itu Rob. Rububiyah diambil dari kata-kata Rob. Allah adalah Rob. Dan tauhid macam ini, ikhwan wa akhwat rahimakumullah, ini tidak ada yang mengingkarinya. Kecuali orang-orang ateis yang mereka pura-pura tidak percaya kepada Allah, padahal hati mereka mempercayai adanya Allah. Sebagaimana Firaun yang dia mengatakan bahwa dia adalah Tuhan paling tinggi, tidak ada Tuhan selain dia. Allah mengatakan wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Jadi dia ingkari karena sombong, karena bangkang padahal hatinya itu percaya. Percaya. Orang-orang musyrik pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mereka percaya dengan tauhid ini. Allah yang menciptakan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang memiliki, Allah yang ngatur semuanya. Mereka percaya. Tapi kepercayaan mereka kepada ini tidak serta-merta memasukkan mereka ke dalam Islam. Tidak serta-merta mereka masuk dalam Islam. Karena nanti ada yang penting yang mereka lupakan. Yang penting yang mereka tinggalkan. Buktinya mana? Bahwa orang-orang musyrik pada masa Rasulullah SAW mengimani tauhid rububiyah ini. Orang-orang musyrik Quraisy. Buktinya adalah mari kita buka Al-Qur'an surat Az-Zukhruf ayat 87. Surat Az-Zukhruf ayat 87. Di situ Allah berfirman, "Wa la man khalaqahum la yaqulunna Allah." Dan jika sekiranya kamu tanya kepada mereka siapa yang telah menciptakan mereka, maka mereka akan menjawab siapa? Allah. Orang Yahudi, orang Nasrani, orang Hindu, orang Buddha, kalau kita tanya siapa yang menciptakan kamu, jawaban mereka adalah Allah. Tapi dengan bahasa mereka. Maksudnya adalah Allah. Tuhan, ya, jangan Tuhan lah. Maksudnya adalah Allah. Tapi mereka tidak masuk Islam, masih kafir. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman pula di dalam surat Al-Ankabut. Al-Ankabut ayat nomor 61. ولئن wal من خلق السماوات syamsa wal qamar, la yaqulunna Allah dan jika sekiranya kamu tanya kepada mereka siapa yang telah menciptakan langit-langit dan bumi dan siapa yang mengatur matahari dan bulan, pasti mereka akan menjawab Allah. Allah yang menciptakan langit bumi siapa? Tuhan, Allah. Yang mengatur peredaran matahari bulan siapa? Tuhan, Allah. Tapi mereka belum masuk Islam, masih kafir. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat al Mukminun ayat 84 sampai 89 panjang. Qul limanil ardu wa ma fiha in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah. Qul afala tadhakkarun. قل samawati رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا tattaqun قل man biyadihi malakutu kulli syai' wa huwa yujir wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah qul fa anna tusharun kalau ditanya kepada orang-orang musyrik itu bumi dan seisinya ini milik siapa mereka bilang milik Allah langit yang tujuh dan Tuhannya aras yang agung siapa mereka bilang Allah Kemudian kerajaan segala sesuatu milik siapa? Yang dia itu justru yang melindungi dan dia tidak butuh perlindungan dan tidak ada orang yang bisa dilindungi dari adab Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia itu? Mereka jawab Allah. Semuanya Allah, Allah, Allah, Allah. Tapi mereka tetap musyrik, mereka tetap kafir. Tidak bermanfaat bagi mereka. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus ayat nomor 31. Qul may yarzuqukum minas samaa'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yutabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun kalau mereka ditanya, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Siapa yang memiliki pendengaran, penglihatan? Siapa yang menghidupkan, yang mengeluarkan orang hidup dari orang mati, yang mengeluarkan orang mati dari orang hidup? Siapa yang mengatur semua urusan? Mereka akan jawab, Allah. Semuanya Allah, Allah, Allah, Allah. Tapi mereka tetap kafir, tidak memasukkan mereka ke dalam keimanan. Sehingga orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab dan semuanya tetap kafir dan darah serta harta mereka tidak terlindungi. Bahkan mereka tetap diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak cukup ikhwan wa akhwat nggak enggak cukup hanya tauhid rububiyah. Nanti kita akan tahu juga kebanyakan kitab-kitab tauhid yang dipelajari di dunia Islam ini ujung-ujungnya itu adalah bahas masalah tauhid rububiyah. Subhanallah. Kebanyakan kitab tauhid yang dipelajari di seluruh penjuru dunia, di pondok-pondok pesantren, tempat-tempat lain, kebanyakan itu hanya bahas tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Allah ada, Allah pencipta, Allah memberi rezeki, Allah gini, Allah itu aja. Yang paling persi, prinsip yang menjadi pertentangan antara Rasulullah SAW dengan orang-orang musyrik mereka tinggalkan. Yaitu tauhid yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Uluhiyah itu diambil dari kata-kata ilah. Diambil dari kata-kata Allah. Jadi maknanya Allah itu adalah ilah, satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Tauhid uluhiyah. Dan ini juga disebut dengan tauhid ibadah. Artinya kita beribadah hanya kepada Allah saja, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. Tauhid uluhiyah yaitu tauhidullah fil ibadah atau ifradullah fil ibadah, mengesakan Allah dalam beribadah. mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. Nah ini yang paling penting dan inilah yang diingkari oleh orang-orang musyrik pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diingkari oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya. Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan peristiwa itu di dalam surat Sod, surat Sod ayat nomor 4 sampai 5. Wa ajibu anjaahum mundirum minhum wa qala al-kafiruna Hada sahirun kadzab. aja'al al-alihata ilahan wahida. Inna hada la shayun ujab. Ya, mereka heran ketika datang kepada mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan peringatan kepada mereka. Padahal Rasulullah adalah dari golongan mereka sendiri. Mereka kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tahu kejujurannya, kebenarannya, enggak mungkin bohong, enggak mungkin nipu. Kemudian orang-orang kafir itu menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sahirung kadzab. Muhammad ini adalah tukang sihir yang pendusta. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan tukang sihir? Karena beliau kalau ngomong itu banyak orang terpengaruh oleh omongannya. Sehingga seakan-akan beliau dianggap telah menyihir orang. Karena memang kata-kata yang indah itu bisa menyihir. Inna minal bayani la sihra. Kalau untuk kebaikan, ya bagus, Masya Allah. Menyihir orang untuk kebaikan dengan kata-katanya. Yang jadi masalah adalah menyihir orang untuk keburukan dengan kata-katanya. Diputar balik yang hak jadi batil, yang batil jadi hak. Ini yang bahaya. Kemudian orang-orang kafir itu mengingkari aja alal alihata ilaha wahida. Apakah Muhammad ini akan menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak menjadi satu? Inna hadza syai'un ujab. Ini sesuatu yang mengherankan. Kita nggak mau dengan itu. Jadi Rasulullah bawa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah. Inilah tauhid uluhiyah. Jadi orang musyrik itu faham semua Tuhan itu harus dihilangkan. Tuhan hanya satu, Allah saja. Dan mereka orang-orang musyrik Abu Jahal, Abu Lahab itu sportif, nggak mau iman. nggak mau iman. Karena mereka tahu maknanya, tapi mereka nggak mau terus terang. Nah, yang jadi masalah sekarang ini orang yang kalah pinter dengan Abu Jahal dan Abu Lahab. Dia mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak tahu konsekuensinya, nggak tahu maknanya. Sehingga dia ucapkan tapi dia langgar. Berarti dia nggak paham apa itu la ilaha illallah. Sementara Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya tahu la ilaha illallah maknanya apa, tapi memang nggak mau mengucapkan. Mereka senang dengan kekafiran. Nah ini subhanallah. Maka dari itu para ulama mengatakan celakalah orang yang Abu Lahab dan Abu Jahal lebih faham makna la ilaha illallah dari dia. Sehingga mereka tidak mau. Jadi inilah tauhid yang paling penting mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar kita beriman sebagaimana yang dituntut keimanan itu dan kita tidak beribadah kepada siapapun karena semua itu adalah batil dan inilah makna daripada la ilaha illallah ai la ma'budu bihaqqin illallah tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah jadi la ilaha illallah kalau dikatakan la ma'budu illallah tidak ada tuhan selain Allah itu kurang kurang masih belum mengenai itu tidak ada tuhan selain Allah belum belum kena karena tidak ada Tuhan selain Allah itu bohong. Banyak Tuhan selain Allah. Betul apa tidak? Tuhan selain Allah itu banyak. Tapi semuanya batil. Yang hak hanya Allah saja. Maka dari itu makna yang benar dari la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj ayat nomor 62. Dzalika bi anna Allah huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Demikian itu karena Allah Subhanahu wa taala dialah yang hak. Dan bahwasanya apa yang mereka seru daripada selain Allah itu adalah batil. Jadi ayat ini menyatakan Tuhan selain Allah itu banyak, cuman semuanya batil, semuanya palsu. Yang hak, yang benar itu hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Inilah yang penting ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, tauhidul uluhiyah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Inilah tauhid yang merupakan awwaluddin wa akhiruhu. Tauhid yang merupakan permulaan agama dan akhir agama. Seseorang itu akan dihukumi masuk Islam kalau dia mengucapkan la ilaha illallah. Pertamanya harus la ilaha illallah. Demikian pula terakhirnya harus la ilaha illallah ketika mau mati. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhala jannah." Orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah pasti masuk ke dalam surga. Pertamanya la ilaha illallah, Terakhirnya la ilaha illallah. Zahirnya la ilaha illallah, batinnya juga la ilaha illallah. Karena kalau hanya zahir la ilaha illallah, batin tidak, berarti dia siapa? Munafik. Munafik. Orang mukmin lahir batin la ilaha illallah. La ilaha illallah adalah merupakan dakwah rasul yang pertama dan terakhir mulai dari Nabi Adam atau Nabi Nuh sampai Rasulullah Muhammad SAW dakwah mereka adalah la ilaha illallah. Semuanya sama dakwanya. Hanya syariatnya berbeda. Kemudian juga la ilaha illallah ini adalah awal perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa sampai kepadanya. La ilaha illallah yang ikhlas, yang murni. Dan la ilaha illallah ini pula yang karenanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua makhluk. Allah menciptakan langit, bumi, semuanya, gunung, manusia. Untuk apa? Untuk la ilaha illallah. Wa ma falaktul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, la ilaha illallah. Allah menawarkan amanat kepada gunung, kepada langit, kepada bumi semuanya, enggak mau. Inna aratnal amanat ala samawati wal ardi wal jibal Fa'abayna ayyahmilnaha wa ashfakna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Jadi tujuan semuanya Allah menciptakan ini adalah la ilaha illallah. Kemudian Allah mengutus para rasul semuanya untuk menyampaikan la ilaha illallah. Allah menurunkan kitab semuanya, Taurat, Injil, Zabur, Al-Qur'an, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, semuanya untuk menjelaskan la ilaha illallah, tauhid uluhiyah. Kemudian juga ada jihad, jihad fisabilillah. Menggeleher orang, bunuh orang. Untuk apa? Li'i'la'i kalimatillah, untuk mengibarkan bendera la ilaha illallah, jihad, dikorbankan segala-galanya demi la ilaha illallah. Kemudian juga terjadinya hari kiamat haqqatil haqqah wa waqa'atil waqi'ah. Untuk apa? Untuk la ilaha illallah, mengadili orang karena perkara la ilaha illallah. Yang mukmin yang la ilaha illallah pasti masuk surga pada akhirnya. Yang tidak mukmin yang tidak la ilaha illallah pasti masuk neraka, tidak punya kesempatan masuk ke dalam surga. Dan karena la ilaha illallah ini pula manusia terbagi menjadi dua. Ada orang yang syaki yang sengsara. Ada orang yang sa'id, yang bahagia. Ada pula orang yang kafir, ada pula orang yang mukmin. Karena la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah ini adalah ghayah, tujuan, puncak yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tauhid uluhiyah, la ilaha illallah. Pertentangan antara para rasul dengan umatnya karena apa? Ya karena ini tauhid uluhiyah la ilaha illallah subhanahu wa taala. Ini penting ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah karena sekarang ini banyak yang telah menyelisihi la ilaha illallah, banyak kesyirikan di mana-mana. Syirik ya macam-macam. Syirik dalam taat, syirkut taat, syirik dalam niat, syirkun niat, syirik dalam cinta, syirkul mahabbah, kemudian juga syirik dalam doa, syirkul dakwah, syirik macam-macam sekarang ini. Padahal orang yang mestinya meyakini rububiyah Allah Maha Esa dalam menciptakan Allah Maha Esa dalam kepemilikan Allah Maha Esa dalam mengatur Maka konsekuensinya adalah Allah Maha Esa dalam ibadah. Betul apa enggak? Ini kan kontradiksi aneh-aneh. Kalau ditanya siapa pencipta? Allah Maha Esa dalam penciptaan. Siapa yang pemilik? Allah Maha Esa dalam kepemilikan. Siapa yang mengatur? Allah Maha Esa dalam mengatur. Maka mestinya konsekuensinya Allah juga Maha Esa dalam ibadah. Hendaklah kita benar-benar mengesahkan Allah dalam beribadah tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Sebagaimana hal itu digandeng oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Itu ada talazum, kelaziman antara tauhid rububiyah dengan tauhid uluhiyah. Kalau kita mengimani tauhid rububiyah, maka konsekuensinya kita juga mengimani tauhid uluhiyah. Allah berfirman di sana, Ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu supaya kamu bertakwa, supaya kamu takut kepadanya. Dia Allah Tuhanmu itu adalah yang telah menciptakan untuk kamu bumi sebagai hamparan. Menciptakan langit sebagai bangunan, sebagai atap. Dan dia yang telah menurunkan air hujan dari langit Lalu dengan air hujan itu dia menumbuhkan buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, tanaman sebagai rezeki untuk kamu. Fala taj'alu lillahi andada. Maka janganlah kamu menjadikan untuk Allah itu sekutu-sekutu wa antum ta'lamun padahal kamu tahu bahwa Allah tidak ada sekutu baginya. Kita lihat di sini. Allah bicara tauhid rububiyah. Iya kan? Allah yang menciptakan, menciptakan semuanya Allah. Tapi Allah mengatakan di awalnya apa? Ya ayuhan nasuk budu robbakum Sembahlah Tuhanmu itu. Ibadahlah kepada Tuhanmu saja itu yang telah menciptakan kamu itu. Dan di akhirnya Allah ditegaskan lagi, fala taj'alu lillahi andada. Kamu jangan membuat sekutu-sekutu bagi Allah Tuhanmu itu. Subhanallah. Jadi ini adalah konsekuensi daripada tauhid rububiyah adalah uluhiyah gandengannya. Kemudian yang terakhir ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah adalah tauhidul asma wa sifat. Yaitu tauhid dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-nama dan sifat-sifatnya mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Yang dimaksud adalah al-iman fi kulli ma warada fi kitabillahil aziz wa fi sunnatis sahihah an rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min asma'illahi wa sifatihi wa itbatiha lillahi subhanahu 'alal wajhi alladhi yaliku bihi min ghairi tahrifin wala ta'til wa min ghairi taqyifin wala tamthil. Yang dimaksud adalah kita mengimani. Mengimani semua yang ada dalam Al-Qur'an. Mengimani semua yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah Hadis-hadis sahih tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah, sifat Allah yang ada di Quran, yang ada di hadis sahih kita imani. Dan kita menetapkannya sebagaimana adanya yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah, sifat Allah kita imani, kita tetapkan dari Quran, dari sunnah sebagaimana adanya sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala tanpa tahrif tanpa ditahrif tanpa diselewengkan kita tidak menyelewengkannya menyelewengkan lafaz atau menyelewengkan makna tanpa ta'til tanpa kita mengingkarinya tanpa mengingkarinya kemudian tanpa takyif tanpa kita mereka-reka menanyakan bagaimana, bagaimana, bagaimana sifat Allah itu, bagaimana nama Allah itu, bagaimana, bagaimana. Kemudian tanpa tamtil, tanpa menyerupakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluknya. Jadi itu, jadi kita mengimani nama Allah, sifat Allah yang ada di Quran dan ada di Sunnah. Jadi masalah nama dan sifat ini kita tidak boleh ngarang sendiri. Harus ada dalilnya dari Quran, dari sunnah. Kemudian kita menetapkan sebagaimana adanya tanpa diselewengkan, tanpa diingkari, tanpa direka-reka, ditanyakan bagaimana, bagaimana, tanpa kita menyerupakan Allah dengan makhluknya. Contoh yang paling gampang misalnya di mana Allah. Kalau kita buka dalil dari Quran dari Sunnah, maka kita akan mendapatkan Allah berada di atas. Ini kita imani, ini sifat-sifat ulu Allah di atas. Sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, jangan dirubah-rubah. Jangan diingkari. Jangan direka-reka, bagaimana, bagaimana, bagaimana. Enggak, enggak mampu kita. Kemudian jangan diserupakan dengan makhluk. Allah enggak sama dengan makhluknya. Jangan kita bayangkan sama dengan kita. Ini yang benar sesuai dengan pemahaman salafus saleh rahimahumullahu taala ajmain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang asma dan sifat ini yaitu di dalam surat Al-Ikhlas surat Qul Wallahu Ahad ayat 1 sampai 4 Allah berfirman Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakullahu kufuan ahad Itu ada nama ada sifat Katakanlah dia adalah Allah yang Maha Esa dia adalah tempat bergantung segala sesuatu dia tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tidak ada satupun yang sebanding dengan dia. Ini sekedar contoh aja ya. Kalau dibahas panjang ini butuh satu pertemuan. Tapi nanti kita nggak selesai-selesai. Kemudian juga kaidah dalam asma dan sifat ini ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Asy-Syura ayat 11. Itu kaidahnya. Asy-Syura ayat 11 laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat ini indah dan lengkap, singkat dan padat. Pertamanya dikatakan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Yang kedua dikatakan wahwa sami'ul basir dan dia adalah maha mendengar lagi maha melihat. Allah punya nama, Allah punya sifat. Allah maha mendengar, punya sifat pendengaran. Allah maha melihat, punya sifat penglihatan. Tapi pendengaran dan penglihatan Allah tidak sama dengan sesuatu pun, tidak sama dengan makhluknya. Ini indah ayat ini. Jadi kaidah dalam asma dan sifat ya ini asy ayat 11. Masalah asma dan sifat ini penting loh. Saya dulu ketika masih belum memahami masalah ini, saya pikir ini masalah biasa, masalah kecil. Sehingga kalau ada orang ribut-ribut masalah asma dan sifat, itu kita kadang menyepelekan. Ini apa sih? Masalah sepele kok dibesar-besarkan. Dan subhanallah saya mulai paham masalah ini ternyata masalah besar itu dari Syekh Dr. Muhammad bin Khalifah At-Tamimi hafizahullah taala. Beliau seorang dosen di Jami'ah Islamiyah Madinah dan dulu beliau dekan kuliah akidah. Beliau itu bidangnya bidang akidah dan lebih khusus bidangnya adalah asma wasifat sifat. Dan beliau keluarkan kitab-kitab tentang asma dan sifat. Dan waktu itu ada daurah di Jawa Tengah, kita hadir di sana. Dan beliau juga membagikan kitab tulisannya tentang asma dan sifat dikaji Subhanallah karena yang jelaskan ahlinya sehingga terbuka oleh kita betapa pentingnya masalah asma dan sifat ini. Dan banyak penyelewengan-penyelewengan dalam masalah asma dan sifat. Ini sangat penting dan sangat prinsip. Dan kita akan mengetahuinya kalau kita sudah masuk ke dalamnya. Asma dan sifat ini. Karena sekarang kita bukan hanya bahas asma dan sifat ya. Kita bahas akidah secara umum. Maka nanti aja sambil lalu ada poin-poin juga masalah asma dan sifat kita kaji lagi. Kalau kita ingin kajian asma dan sifat ini yang lengkap dan banyak padat itu di dalam kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Waqidah Aqidah Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu beliau hanya nulis saja Allah berfirman, Allah berfirman, Allah berfirman, itu aja. Dan penjelasannya ada di syarah-syarahnya para ulama. Ini menunjukkan betapa pentingnya masalah ini dan prinsip prinsip sekali. Luar biasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala punya nama-nama. Hal itu difirmankan di dalam surat Al-A'raf 180, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai nama-nama yang maha indah, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama itu. Allah Subhanahu wa taala punya sifat-sifat sebagaimana firman-Nya di dalam surat An-Nahl ayat nomor 60 walillahil masalul a'la wa huwal azizul hakim dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat-sifat yang maha tinggi dan dia adalah maha perkasa lagi maha bijaksana jadi inilah ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah tentang macam-macam tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat dan ini sesuai dengan jalan para salafus saleh, sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah yang difahami oleh para salafus saleh yang kita wajib mengikuti ajaran mereka. Ajaran para sahabat. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 100 tentang kita wajib mengikuti ajaran salafus saleh, para sahabat. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal anfar walladzina bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim As-sabiqun al-awwalun mereka-mereka yang segera masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Allah ridha terhadap mereka dan mereka ridha terhadap Allah dan Allah Subhanahu wa taala telah menyediakan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan itulah kesuksesan yang besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari golongan mereka. Allahumma amin. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Kalau kita mendapatkan ayat-ayat Allah yang berbicara tentang af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah, ini masuk tauhid apa? tauhid rububiyah. Bicara masalah af'alullah, perbuatan-perbuatan Allah, ini adalah tauhid rububiyah. Kemudian kalau kita mendapatkan ayat-ayat yang berbicara tentang ibadah, perintah ibadah, mengajak orang untuk ibadah, tauhid apa ini? Tauhid uluhiyah. Dan apabila kita mendapatkan ayat-ayat yang berbicara tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka ini masuk dalam tauhid al-asma was sifat. Nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid yang sangat penting. Rububiyah, asma dan sifat tidak ada yang mengingkarinya, semuanya iman. Hanya asma dan sifat diselewengkan sebagiannya oleh sebagian kelompok. Yang jadi masalah dan paling penting adalah tauhid uluhiyah. Inilah yang menjadi pertentangan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi, para rasul dengan umatnya. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Allah juga berfirman tentang tauhid uluhiyah ini di dalam surat An-Nahl ayat 36 dan ini merupakan dakwah para nabi semuanya walaqad ba'atna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibu at tauhid An-Nahl 36. Ini dakwahnya semua nabi, semua rasul. Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat itu seorang rasul. Apa dakwahnya rasul? Ibadalah kepada Allah, jauhilah tauhid. La ilaha illallah. Kemudian juga di dalam surat Al-Anbiya ayat nomor 25. Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan tiadalah kami mengutus sebelum kamu daripada para rasul wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa dia itu adalah tidak ada Tuhan yang hak kecuali aku kata Allah Subhanahu wa taala maka beribadalah kepadaku kata Allah jadi semua nabi, semua rasul dakwanya ya ini la ilaha illallah. Allah berfirman pula di dalam surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ibadahlah kepada Allah dan jangan syirik, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. Jadi ini adalah yang sangat prinsip. Beliau tadi mengatakan kami mengatakan ya, maksudnya adalah ahli sunnah wal jamaah. Beliau mengatakan kami meyakini, maksudnya ini adalah akidah, ini adalah tauhid, ini adalah iman dan semua yang beliau katakan ini adalah bitaufikillah dengan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, dengan bantuan Allah, dengan pertolongan Allah karena kita enggak mampu apa-apa. Kalau kita tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha wahidun la syarikalah Allah adalah Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya. Ya. Inilah ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah kajian kita pada pagi hari ini. Kita baru membahas poin yang pertama saja dan kesimpulannya yaitu tentang pentingnya tauhid mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan tiga macam tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhid al-asma was sifat dan yang terakhir, sungguh aneh kenapa banyak di antara kaum muslimin ternyata tauhid yang mereka bahas cuman tentang tauhid rububiyah, tentang Allah ada, itu aja. Antum baca buku-buku mereka, intinya itu tentang Allah itu ada, bukti-bukti tentang adanya Allah. Itu aja. Tapi masalah ibadah kepada Allah jangan syirik, tidak ada. Jangan minta-minta kepada orang mati. Jangan percaya kepada dukun, tukang ramal. Jangan percaya kepada jimat-jimat. Jangan cinta kepada selain Allah. Seperti cinta Allah. Jangan taat kepada selain Allah. Seperti taat kepada Allah. Jangan apa namanya menyekutukan Allah dalam niat, dalam tujuan. Dan macam-macam. Tidak ada. Seandainya ada pun sekedar mereka melalui saja. nggak dibahas secara mendalam. Wallahu alam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai ahli tauhid dan kita meninggal dunia sebagai ahli tauhid. Allahumma amin. Kalau ada yang mau ditanyakan, fadhal silakan. Fadhal dilihat ya akhwatnya, barangkali ada kertas. Pertanyaan Apakah memberi sesajian kepada jin-jin Untuk tidak mengganggu Termasuk melanggar tauhid Ya jelas Memberi sesajian kepada jin Itu adalah termasuk melanggar tauhid Termasuk syirik Padahal mestinya kita bukan memberi sesajian kepada jin Kalau takut kepada jin Tapi apa yang kita lakukan berlindung kepada Allah daripada kejahatannya jin. Jadi bukan malah kita berlindung kepada jinnya, karena kalau kita berlindung kepada jin nanti jin itu tambah tambah sombong, tambah merasa besar dan tambah nakut nakuti kita. Sebagaimana dulu Allah berfirman ya di dalam surat surat Al-Jin wa annahu kana min minal insi yaudzuna bi min minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada segolongan manusia yang berlindung kepada segolongan jin, maka jinnya tambah sombong, tambah nakut-nakuti jinnya tambah besar, manusianya tambah kecil. Kalau kita baca di tafsir-tafsir ada kisah yang menarik. Dulu zaman jahiliyah, mereka apabila hendak memasuki tempat-tempat yang menakutkan, ke lembah-lembah, gunung-gunung yang menakutkan yang dianggap angker, yang dianggap di sana banyak jinnya. Itu ketika mau masuk bukan berlindung kepada Allah, tapi mereka mengucapkan a'udzu bisayyidi hadzal wadi min sufahai qaumi. Aku berlindung kepada kepala penjaga lembah ini dari kejahatan anak buahnya. Ya. Maka jinnya tambah sombong. Dan sekarang ini masih banyak seperti ini. Sekarang ini banyak para pecinta alam ketika mau ke hutan, mau ke gua, mau ke gunung atau orang-orang dari bela diri kalau mau latihan ke pantai selatan ya sebelum masuk itu izin dulu kepada Nyi Roro Kidul Ya izin dulu. Wahai penjaga lembah ini, penjaga gunung ini, kami mohon izin mau masuk tempat sampean. Tolong jangan diganggu ya. Kata jinnya, ya. Setelah datang Islam ini diberantas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nazala manzilan faqala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, lam yadurruhu syai'un hatta yarhala min manzilihi dalik. Barang siapa yang datang ke suatu tempat lalu dia mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejahatan semua makhluk, maka tidak ada sesuatu pun yang membahayakan dia sampai dia meninggalkan tempat itu. Jadi berlindungnya bukan kepada jin tapi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas ya, Apalagi sajen-sajen itu diberikan manusia aja biar dimakan. Ya. Jangan diberikan jin, tayang, ayam dimasak demikian enak. Kasihkan orang, sodako, dapat pahala. Ada ini cerita, ikhwan, cerita yang lucu ya. Waktu itu ada sebagian anak ke Bali. Setelah di sana ada satu acara, kan di Bali biasa ya, sajen-sajen Bahkan sebenarnya orang Hindu sendiri mengeluh orang Hindu itu. Karena agama Hindu itu repot, banyak keluar modal. Iya betul, tiap hari keluar modal untuk beli apa sajen. Tiap hari pagi, sore, ada orang mati keluar modal lagi. Aduh, waduh banyak modal, banyak keluar. Seperti itu. Waktu itu mereka memberikan sajen di pura. Banyak sajennya ada makanan ini, apa namanya ikan, ada buah-buahan. Nah ini anak-anak yang dari luar Bali ini ada acara di sana, kebetulan nggak ada uang, lapar. Dia lihat ada ini sajen-sajen yang enak-enak. Ketika dia lihat nggak ada orang dimakan, dimakan itu ikannya dimakan semuanya buah-buahnya. Akhirnya mereka ketika masuk mereka lihat banyak yang kurang mereka seneng dimakan oleh Tuhannya. Jadi dianggap Tuhannya sudah menerimanya dimakan. Padahal yang makan itu anaknya anak hitam, jadi Tuhannya kulit hitam. Subhanallah bodoh sekali ya. <clears throat> Sajen-sajen. Islam itu datang yang berantas itu. Islam itu agama pembebasan. Membebaskan manusia sehingga manusia hanya benar-benar menjadi hamba Allah, bukan hamba setan, bukan hamba jin, bukan hamba nafsu, bukan hamba dunia, hamba Allah saja. Merdeka semerdeka-merdekanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz dalam Al-Quran sering ada ayat yang menggunakan kata-kata kami Contohnya dan kami menciptakan Apakah hal tersebut berarti Allah menciptakan sesuatu tidak sendiri Mohon penjelasannya ya. Ini kalau kita kembali kepada bahasa Arab nggak ada masalah itu Ketika Allah mengatakan kami atau ketika Allah mengatakan aku itu tidak ada masalah. Kalau aku itu Allah menekankan biasanya yang berkaitan dengan masalah tauhid, la ilaha illa ana. Tapi kalau Allah mengatakan kami, itu adalah lit ta'zim. Allah hendak mengagungkan dirinya. Bukan berarti banyak Tuhan, bukan berarti Allah ada yang bantu. Inna nahnu nazzalna adz Kami menurunkan Al-Qur'an. Wa inna lahu lahafizun dan kami yang jaga Al-Qur'an. Allah sendiri. Itu lit ta'zim, Allah mengagungkan dirinya. Jadi bukan berarti Allah banyak. Allah hendak mengagungkan dirinya. Dan itu dalam bahasa Arab nggak ada masalah sama sekali. Jelas sejelas-jelasnya seperti matahari di siang bolong. Itu cuman orang yang nggak paham bahasa Arab saja. Yang biasanya menyangka membuat syubhat seakan-akan Allah itu banyak. Jadi tidak ada masalah sama sekali dalam hal ini. Fadl, kalau ada yang lainnya mau ditanyakan silakan. tertulis saja. Kalau tidak ada, saya kira cukup ya. Saya kira cukup, mungkin itu dulu. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsiran. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به baina ma'asi wa min taatika ma tuballighuna bihi jannatak. ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم أمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد